Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala tiada henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita nikmatnya karunianya dan taufiknya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa meneruskan serial kajian kita perbaikan rumah tangga yang merupakan rangkaian pembahasan mengenai nasihat dan petunjuk para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan perbaikan rumah tangga yang saya nilai, saya lihat cukup penting untuk disampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya karena banyaknya permasalahan di rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya sehingga akhirnya membuat kehancuran pada rumah tangga tersebut. Pada perjumpaan pekan yang lalu, kita sampaikan tentang peran penting wanita yang solehah dalam memperbaiki suami, di mana terkadang seorang wanita yang solehah mendapatkan suami yang tidak soleh. Kemudian juga terkadang sama-sama ketika menikah belum mengenal ajaran Islam yang benar. Kemudian setelah menikah bertahun-tahun baru mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ternyata yang wanita dahulu yang mendapatkan hidayah Allah sebelum yang pria. Sehingga istri mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang suami belum mendapatkannya. Sehingga di sini butuh adanya satu peran yang sangat penting dan besar dari seorang istri yang solehah dalam memperbaiki sang suami agar menjadi solehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita coba untuk meneruskan apa yang pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Di mana peran seorang wanita yang solehah dalam menjadi sebab hidayahnya para suami sudah banyak contohnya. Sejak zaman sahabat dahulu sampai hari ini. Dan banyak kisah yang disampaikan oleh para ulama, para penulis, ya, baik di internet maupun di buku-buku seputar bagaimana peran seorang wanita yang solehah dengan kesabarannya ya, dan dengan perhatian yang baik terhadap suaminya membuat sang suami akhirnya bertobat dan menjadi hamba Allah yang soleh juga. Ada di antara kisah sampaikan oleh para penulis dalam buku buku <clears throat> bahwa di kota Riyadh ada seorang wanita yang solehah yang terkenal ya, ibadahnya kemudian uh, amal solehnya mendapatkan suaminya yang tidak mau sholat berjamaah di masjid dan kesabarannya setiap waktu sholat ia menegur suaminya sampai suaminya bosan. Hmm. Dan terus sang wanita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan hidayah dan taufik untuk bisa sholat lima waktu di masjid berjamaah ya. sampai akhirnya satu hari setelah sang wanita ini sholat malam kemudian pada malam tersebut pada subuh itu terdengar adan dari kejauhan, namun belum ada yang adan di masjid sekitarnya, sekitar rumahnya. Maka ia bangunkan suaminya. Kemudian menyampaikan pesan bahwa saya inginkan dari kamu satu perkara yang saya tidak akan minta apapun juga selama dua pekan ini. Jadi tidak pernah akan ngomong lagi kepada suaminya selama dua pekan. Dan hanya minta satu amalan dikerjakan pada waktu itu. Sang saya menegaskan benar, apakah betul kamu demikian tidak akan minta suatu sampai dua pekan namanya? Jadi tidak akan ngomong, tidak akan minta sesuatu kepada suami selama dua pekan namanya. Kemudian katanya, saya hanya satu kaum adan di masjid sekarang ini. Kemudian entah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami tersebut sehingga ia beradan. Dan belum selesai adan, sang suami ini sudah menangis. Di tengah adan, dia menangis. Dan kemudian meneruskan adan tersebut sampai selesai dan seluruh jamaah melihatnya sebagai orang yang baru yang tidak pernah nampak di masjid dalam sholat berjamaah. Dan setelah itu sampai hari kata penulis, ya, dia menjadi satu orang muadzin yang terkenal di kota Riyadh. Satu kisah yang kayaknya sepele, ya, namun memberikan pada kita satu harapan bahwa suami yang belum mengenal Islam dengan baik bisa Allah berikan hidayah dengan sebab istrinya yang duluan, yang lebih dahulu mengenal ajaran Islam, yang lebih dahulu mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini ada satu yang banyak kisah yang banyak yang bisa didapatkan oleh kita semua dalam buku-buku dan juga dalam uh, internet tentang kisah-kisah wanita solehah menjadi penyebab hidayahnya para suami yang belum mengenal ajaran Islam dengan baik. Dan ini pun bukan hal yang baru. Kalau melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan bahwa memang istri punya peran penting dalam pembentukan kepribadian sang suami juga. Demikian juga sang suami memiliki peran yang penting dalam perbaikan sang istri. Kita ambil misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan uh, satu sabdanya rahimallahu mar'atan qamat al laili fasallat wa ayqadat ahlaha wa ayqadat zawjaha faqama وصلى وإن أبى ناضها في وجهه ماء نضت في وجهه ماء Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam hari, kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya hingga bangun dan sholat. Dan bila sang suami enggan, tidak mau dibangunkan, maka dia memercikan ke wajah suaminya air. Menunjukkan di sini bagaimana peran seorang wanita yang soleha dalam mengajak suaminya untuk beramal soleh. Dan tentunya yang namanya mengajak atau berdakwah ada masyakoh, ada di sana kesusahan ataupun kejengkelan dan yang lain sebagainya yang itu menjadi sebuah hal yang hampir dikatakan harus ada dalam dakwah kita mengajak orang kepada kebaikan. Sehingga mungkin sekali diingatkan, dua kali, tiga kali, empat kali itu diingatkan terus agar sang istri yang soleh ini akan padat. Berusaha untuk mengingatkan suaminya bagaimana amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suami ini harus bersikap benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan dapatkan di sana celaan. Mungkin juga akan dapatkan semua suami. Bahkan mungkin suami akan marah-marah dan lain sebagainya. Namun dengan akhlak yang mulia yang kita miliki. Ya. Dan dengan kesabaran yang dimiliki juga dengan doa yang selalu dipanjat kepada Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah Taala semua itu bisa menjadi motivasi ataupun pendorong kita untuk bersabar menghadapi gangguan yang muncul dari sang suami tersebut. Oleh karena itu, seorang was muslimah yang sudah mengenal ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Seharusnya bersabar dalam mendakwahkan suaminya agar mau mengenal ajaran Rasulullah SAW juga. Sehingga bahtera yang ia dapatkan, yang ia bangun sejak awal dipertahankan, diperbaiki sampai kemudian Hmm, bisa menjadi bahtera yang melindungi keluarganya, membawa penumpangnya kepada keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Demikian juga peran point hmm, wanita yang muslim, muslimah ini dalam menghadapi keadaan suami yang belum mengenal ajaran Rasulullah SAW yang benar bisa menggunakan semua metode dan juga sarana dakwah yang kita kenal ya, untuk bisa digunakan mendakwahi sang suami tersebut. Dan banyak sekali cara yang bisa kita gunakan di antaranya mengajak untuk belajar atau membuat rumah bernuansa belajar, bernuansa Islam. Ya, misalnya menulis tulisan-tulisan yang bersifat motivasi di tempat-tempat di mana suami biasa duduk, biasa bersengkrama, biasa istirahat, dan bisa memandang ya, tulisan tersebut. Karena siapa tahu dengan seringnya melihat, seringnya membaca, akan muncul dalam benaknya keinginan untuk mengetahui sesuatu. Terlalu banyak orang yang kemudian ya, sadar hanya karena adanya teguran dalam suatu tulisan di rumahnya. Ya, majalah-majalah yang baik, yang akan membawa sang suami untuk membacanya dan kemudian bisa mau mengerti dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau perlu simpan di tempat tidurnya hmm? surat ataupun tulisan-tulisan yang nanti membuat sang suami berpikir bahwa istri-istrinya menginginkan demikian demikian. Nah, di samping juga kita bicara langsung kepada sang suami, bisa langsung bicara kepada sang suami apa yang diinginkan oleh dia. Sebagaimana di kisah tadi, ya, bahwa sang istri punya keinginan demikian dan demikian, disampaikan kepada sang suami ya, bahwa saya sebetulnya tidak untuk dunia sudah cukup dengan yang ada misalnya dan saya minta kamu untuk belajar agama Islam agar bisa membimbing saya kepada jalan yang benar, yang selamat dunia dan akhirat. Ini adalah kisahnya para ulama ya, dahulu dan kisah-kisahnya para wanita soleh zaman dahulu yang disampaikan oleh para ulama dalam banyak muhadarahnya, banyak ceramahnya, ya. yang mereka itu ketika suaminya akan aku berangkat bekerja, dia temui untuk berpesan kepadanya bahwa kami nasbir ala jifu sabar atas kelaparan hmm? wala nasbir ala al haram tidak sabar dengan yang haram-haram fala tut'imi fala tut'imni min al haram dan janganlah kasih makan saya dari hal-hal yang haram ini mungkin satu ungkapan yang bisa kita ambil bahwa ternyata sang suami istri ketika melihat suami pergi ya, menemuinya kemudian menyampaikan kepada dia ya, untuk ungkapan-ungkapan yang sangat bernilai harga ini yang penuh dengan hikmah ini menyampaikan kepada sang suami apa yang adalah benak sang istri ya, dalam mengingatkan pentingnya uh, usaha yang halal ya, harta yang halal ataupun yang lain-lainnya. Hmm. Misalnya pesan ya, untuk membelikan buku-buku agama ataupun apa saja yang nanti dibutuhkan oleh sang istri dalam belajar agama sehingga dia nggak mau akan mengenal pokok buku yang baik tentang dan juga mengenal buku-buku yang baik yang pernah dibaca oleh sang istri. Siapa tahu dia pun ingin tahu apa isi kandungan buku tersebut. Dan ikut membacanya. Dan kemudian Allah Subhanahu memberikan hidayah melalui bacaan buku itu sehingga ia menjadi baik dan akan memberikan kebahagiaan kepada wanita yang solehah tersebut. Demikian beberapa hal yang nampak sepele namun kadang-kadang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap petunjuk Allah turun kepada sang suami tersebut. Demikianlah. Islam memberikan kepada satu rumah tangga keserasian dan sifat dinamis. Bila sang suami kekurangan, maka sang istri menutupi kekurangan tersebut. Dan sebaliknya demikian. Sehingga akan terjadi di sana rasa tenang di hati suami senang jadi istrinya dan dari situ akan muncul saling membutuhkan dan muncul di sana mawaddah dan rahmah yang akan menghiasi hidup mereka dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai ya, para ummahat, ya, para akhwat ya, yang sudah berusaha untuk istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan. Berputus asa dalam berdakwah mengajak orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya dan rumah tangganya tersebut agar Allah Subhanahu wa taala bisa dengan sabarnya sang wanita tersebut memberikan hidayah kepada suami dan bisa menjadi kebahagiaan sang wanita nanti di dunia dan akhirat setelah pencipta Allah Subhanahu kepada sang suami tersebut. Dan ini pun tidak lepas kepada suami-suami yang sudah yang belum mengenal ajaran Islam dengan benar. Bahkan pada suami-suami yang sudah mengenal pun dibutuhkan peran serta sang istri dalam memberikan nasihat sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai istri, sebagai orang yang dekat dengannya, di rumah tersebut. Hingga bila sang suami berbuat sesuatu yang kurang baik, atau terlalu banyak berbuat sia-sia, atau kurang ibadahnya, tegurlah. Kalau ia belum pikir pagi, tanyakan gimana sudah selesai pikir paginya, atau yang lainnya. Bahkan mungkin bisa menggunakan cara yang lebih lebih uh, mesra dalam menyampaikan eh, teguran-teguran uh, tersebut sehingga kesannya adalah kesan saling memperbaiki dan bukan kesan saling menggurui yang ini menjadi satu perkara yang penting dalam menyampaikan apa yang kita inginkan kepada sang suami tersebut. Hindarilah debat kusir dengan suami karena akan memberikan pengaruh kurang baik dalam diri sang suami dan juga istri. Sampaikan pesan tersebut, bila ia dengar Alhamdulillah, bila tidak maka diam. Dan terus demikian, tidak ada henti-hentinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada sang suami dengan sebab kesabaran sang istri dan juga dengan sebab amal soleh sang istri dan ketakwaannya karena itu di antara sebab-sebab yang membuat bahagia sang istri dan Allah akan menangkap kebahagiaan tersebut dengan sesuatu yang memang membuat sang wanita itu akan berbahagia. Bila kemudian ternyata sang suaminya tidak akan mampu membahagiakan sang istri, mungkin Allah akan pisah dengan pisahan yang Allah kehendaki dan kalau memang ah, menjadi orang yang bisa membahagiakan istri, Allah akan berikan hidayah kepada dia sehingga menjadi sebab kebahagiaan sang istri di hari-hari yang akan datang. Demikian mungkin pada uh, pagi hari yang berbahagia ini semoga sedikit ini bisa menjadi motivasi kepada para umahat, para ibu-ibu dan juga para akhwat untuk bisa memberikan peran serta aktif dalam memperbaiki keadaan sang suaminya dan juga menjadi perhatian kepada para suami agar ia pun berpikir untuk berubah sikapnya, berubah sifatnya dan mencoba menggunakan hal ini juga pada istrinya. Semoga Allah memberikan kepada semuanya memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa hidup lebih baik dan bisa menjadi Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Salam Muhammad wa Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan uraian materi yang sangat manfaat dari pembahasan perang, peran seorang wanita yang soleha dalam memperbaiki rumah tangga dan suaminya. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda untuk dapat berinteraksi secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan melalui nomor berikut di 081317776543 dan berikutnya Ustadz kami angkat pesan singkat yang pertama Ustadz dari seorang ibu di Bekasi Assalamualaikum, Afan Ustadz mohon nasihatnya Saya adalah seorang istri yang baru saja mempunyai keluarga atau menikah setengah tahun yang lalu Terasa cukup berat dalam menyatukan pemahaman antara saya dan suami Sehingga suatu ketika, bahkan beberapa kali saya sering menangis di hadapan suami Bahkan suami pun ikut menangis karena perbuatan saya Ana selalu berusaha untuk memahami karakter suami yang mungkin agak kaku dan belum mampu memahami dan menyikapi saya, sehingga dalam ucapan kadang masih selalu menyinggung dan belum bisa mengenal dalam memposisikan keadaan sebagai seorang suami. Bagaimanakah Ustadz solusi dan nasihatnya agar saya tetap dapat menjalin rumah tangga yang harmonis dan sakinah bersama suami sepanjang masa? Silahkan Safadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentang soal pertama ini memang tidak dipungkiri bahwa banyak tipe laki-laki dan cepat laki-laki yang agak ekstrim. Kadang-kadang kita sang suami kasar, kadang-kadang terlalu pendiam, kadang-kadang juga cuek dengan yang ada di sekitarnya. Padahal sang istri mungkin inginkan lebih daripada itu semua. Melihat kondisi yang saudari dapatkan ini, yang pertama saya sampaikan, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pernikahan saudari ya, dan bisa menjadikan kesabaran saudari sebagai sebab langgengnya dan dinamisnya, harmonisnya rumah tangga saudari. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari dan ini berhubungan dengan kejiwaan sang laki-laki dan juga sang wanita. Sang wanita pada asalnya, kalau kita melihat pada para salaful ummah dahulu, itu memang terkadang butuh waktu lama untuk bisa mengerti suaminya. Dan ia berusaha bagaimana mengerti keadaan suaminya. Baru kemudian mencoba memperbaiki sikap dan tingkah lakunya sehingga bisa ngepaskan dengan yang dimiliki oleh sang wanita. Kenapa demikian? Karena kalau itu posisi yang ada, sang suami itu kan sibuk mengurusi rumah tangga, nafkah dan lain sebagainya. adalah pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Maka alangkah baiknya bila wanita sebagai yang dipimpin rakyatnya memahami keadaan pemimpin tersebut dan mencoba memberikan masukan-masukan, arahan-arahan yang nanti membuat sang pemimpin tersebut mengerti letak kesalahannya di mana dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Saya lihat sang suami nampak sebetulnya bisa diajak untuk mengerti keadaan ibu dengan asumsi tadi bahwa ia ikut menangis karena melihat sang istri menangis. Menunjukkan bahwa sebetulnya di sana sang suami sangat mencintai sang istri. Dan juga sang suami sebetulnya ingin membahagiakan sang istri, ya, namun karena dia nggak tahu bagaimana membahagiakannya, maka ia pun ikut hanya dalam perasaan sang istri tersebut. Maka cobalah bina hubungan komunikasi yang baik kalau perut terbuka. Ya, saya ini akan bagi al demikian. Itu kan sang suami. Kan terkadang kita nggak dapatkan tanpa harus terbuka kepada suami. Ini juga terjadi. Memang kadang-kadang sifat wanita yang tertutup, ya, eh, akad baik dengan malu yang dimilikinya. Namun terkadang sang suami, susah zaman sekarang ini, ya, itu membutuhkan satu keterangan jelas, keterbukaan. Karena mungkin sejak kecil ia hidup dengan keterbukaan. Sehingga dengan disindir tidak mampu memahaminya. Dengan tangisan juga nggak paham. Kenapa menangis? Ada apa kau nangis? Hmm? Dan akhirnya ketika ia harus memahami, harus berpikir panjang untuk itu juga sempat untuk berpikir itu karena ia harus berproduksi, ya, membuat ide-ide untuk usaha yang dimilikinya, atau ia harus ya, menggali banyak pengetahuan yang harus ia miliki untuk mensukseskan usaha yang dimilikinya. Maka terkadang laki-laki ingin instan juga, ingin dapatkan informasi dengan, dengan sejelasnya dan secepatnya. Sehingga dengan adanya sang istri kemudian menyampaikan kepada sang suami, saya ingin begini, ingin begitu, mungkin akan membuat sang suami lebih mudah untuk merubah sifatnya dan caranya ya, e, dalam menyikapi keadaan ibu. Memang di awalnya cukup berat untuk mengungkapkan seperti itu. Karena tabiat wanita yang baik adalah yang banyak malunya, dan berusaha untuk menutupi ya, jangan sampai kemudian terbuka dengan gampang dan mudahnya. Namun terkadang banyak keadaan seorang wanita harus korban mengalah untuk itu mengalah untuk itu. Dan demikian dalam Islam adanya hak namanya tanazul. Ada seorang uh, eh, dokter menulis buku namanya hukul Mar'ah buat tanazul anha tentang hak hak wanita dan sikap pengalah dalam hal ini. demi keadaannya bila kita ingin perbaiki keadaan yang ada, terkadang harus mengalah, ya, sehingga akhirnya sang suami mengerti agar kemudian setelah itu ya, bisa dapatkan apa yang diinginkan oleh ibu ia nanti bisa membuat ibu bisa betah, bisa kemudian mencintai suami dan kemudian bisa menampakkan bagaimana kecintaan ibu kepada sang suami yang akan berefek pada hubungan rumah tangga yang akan harmonis insya Allah di masa yang akan datang. Demikian jawaban saya semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bisa membentuk rumah tangga yang harmonis. Allah alam Bismillah. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini dari Fulanah di Jawa Barat. Ustadz, pahala apa yang bisa diharapkan oleh seorang istri yang suaminya berpoligami Ustadz? Mohon diberikan penjelasan. Barakallahu fikum. Banyak sekali pahala yang didapatkan dari itu. Di antaranya Nabi pernah bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim penyakit, sakit, dan juga kelelahan, kecapean, kecuali Allah akan hapus dosanya. Di sini mendapatkan bahwa seorang muslimah ketika melihat hal ini mendapatkan di sana mungkin sakit hati sedikit, mungkin lelah sedikit, mungkin ada cemburu sedikit. Kalau ia kemudian niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah pahala yang besar, Allah akan beri pahala seperti itu. Bayangkan bila seorang muslim susah payah di dunia ini dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila seorang wanita yang betul-betul menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya, memberikan kepada suaminya hmm, cintanya dan memberikan kepada suaminya sesuatu yang memang diperlukan suaminya akan membuat dia lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua berita omongannya mungkin juga yang kedua ngomongnya kurang benar ya menyakitkan hati kalau dipahami dengan uh, konsep ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ini adalah abnaul akhirah kun abna al akhirah kita diminta untuk jadi anak-anak akhirat sehingga semua musibah, semua rasa sakit, rasa capek itu semua diarahkan ke akhirat nanti maka akan dapatkan pahala cukup besar sekali. Cukuplah bila kemudian kita menyadari bahwasanya di antara ya, kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai untuk saudaranya yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Dalam artian bila ia berbahagia dengan suaminya, maka Jabut ingin agar istri suami yang kedua itu juga bisa bahagia seperti ia bahagia dengan suaminya tersebut. Alangkah besarnya pahala wanita yang bersabar dengan hal seperti itu. Hmm. Sehingga banyak ya, banyak sekali pahala yang didapatkan dari wanita yang demikian. Apalagi kalau dia berniat semuanya untuk untuk lillahi subhanahu wa ta'ala dan semua yang dihadapinya dari susah payah itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan pahala atas segala kesalahan yang ada. Apalagi nantinya ya, bila kemudian sang wanita menampakkan akhlak yang mulianya terhadap yang kedua, terhadap suaminya, terhadap anak-anak suami dari istri yang lainnya itu, maka akan tampak demikian indahnya muslimah dengan akhlak yang mulia tersebut. Dan ini tentunya butuh satu satu keimanan butuh adanya satu kesadaran bahwasanya di antara uh, di antara cara kita untuk bisa bersabar menghadapi segala musibah adalah dengan cara memahami itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa tidak ada ujian dari Allah kecuali Allah akan berikan pahala atas ujian tersebut. Dan memahami bahwa itu juga adalah bagian daripada usaha kita untuk membuktikan kepada Allah bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan saudari penanya dan yang lainnya bisa melakukan pahala besar dengan sebab suaminya berpoligami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesabaran untuk bisa mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin dan sempurna mungkin. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas nasihat dan jawabannya Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari Umu Nabilah di Purwokerto Assalamualaikum Ustaz Mohon nasihatnya Ustaz dalam menasihati suami Agar dia bisa meninggalkan kegemarannya membaca serta mengoleksi buku-buku kejawen Yang berbahasa Jawa dengan alasan isinya sama mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fiqh Ustaz, mohon diberikan jawaban, silakan. Hmm. Uh, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan umum ya, yang kita nggak tahu uh, apa posisinya dengan memperbaiki seorang suami. Semoga kajian dapat berjalan dengan lancar. Namun kita akan menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Nah Ustaz, halo? Afan Ustaz, apakah bisa menyimak suara saya? Al silahkan Ustaz. Men. jadi melihat kepada buku yang dilihat itu buku apa. Kalau memang buku nggak bermanfaat, sampaikan bahwa waktu kita sangat sedikit dan kita butuh ilmu yang banyak dan banyak mengenal uh, sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga alihkan dari berpikir kepada buku-buku yang lebih berharga darinya. Dan ini semua kembali kepada eh, bagaimana kemampuan seorang wanita untuk berkomunikasi dengan sang suami dan mengerti tentang tabiat dan juga uh, kesenangan sang suami. Kalau kemudian uh, dengan usaha tersebut, dengan tawakal kepada Allah, dengan minta kepada kemudahan, dan pekerja sebagai suami insya Allah Ta'ala bisa disampaikan dan memang butuh kesabaran yang sangat banyak dalam menyampaikan ya, kepada suami sesuatu yang suami itu senangi padahal itu merusak akal pikirannya dan bisa merusak agamanya jadi butuh satu apa namanya kesabaran lebih dalam hal ini sampaikan sesuai dengan keadaan suami Ya, kalau perlu ya, ajak ke para ustadz untuk kemudian bicara diskusi akan bahayanya membaca buku-buku yang seperti itu juga cukup bagus untuk kita terapkan dan kita pakai untuk sarana menasihati sang suami bila memungkinkan wallahu taala bismillah Taib Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Berikutnya kami angkat uh, penelpon yang pertama di kesempatan pagi hari ini Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Umu di Jakarta Silakan Umu langsung bertanya pada Ustadz dan suaranya diangkat sedikit Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Pak Ustadz, saya punya empat anak yang masih kecil-kecil. Uh, mulai terakhir saya mengunjungi orang tua saya itu lebaran kemarin karena Hmm, saya merasa kasihan sama suami saya setiap kali berkumpul dengan keluarga besar saya itu kerap mendapatkan uh, hinaan gitu karena kami menjalani sunnah misalnya saya dikatakan gila gitu Iya maaf pertanyaannya langsung Ibu ya, apakah saya salah gitu Dan orang tua saya juga sering uh, berkata yang tidak-tidak kepada anak saya gitu Bahwa agama Islam tuh nggak begini nggak begini sedangkan yang kami ajarkan gitu kepada anak-anak uh, berbeda dengan orang tua saya apa saya salah uh, sementara ini saya tidak mengunjungi orang tua uh, saya tidak um, mengajak suami datang ke orang tua gitu jadi saya hanya mendoakan dari rumah gitu Pak uh, saya ya. takut dampak buruknya terhadap anak dan kasihan juga sama suami gitu meskipun suami saya ikhlas mendapatkan hinaan-hinaan itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Terima kasih atas pertanyaan dan silakan saya dijawab uh, Mudah-mudahan kita pada persimpangan nanti Entah kapan Saya ada pembahasan mengenai Sikap kita mengenai sekitar kita Artinya tentang keluarga kita Rumah tangga yang kita miliki dengan melihat kepada mertua dan orang tua sang suami. Uh, tapi mudah-mudahan kita akan sampaikan lebih uh, detail nanti di waktunya yang setelah kita sampaikan permasalahan ini. Uh, yang jelas bahwa kita punya punya apa punya satu konsep bahwa yang namanya pertimbangan maslahat dan masadat adalah termasuk perkara yang penting dalam semua keputusan kita. Sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, dinuna mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'il qaba'ihi. Agama ini dibangun di atas jalbul masalih. Mengambil kemaslahatan wa daf'il qaba'ih dan menghilangkan mafsadat dan kerusakan. Sehingga didapatkan dalam kunjungan kita kepada orang tua kita. Ya, orang tuanya sang wanita Banyak mafsadatnya, banyak madaratnya. Maka kita berusaha untuk menghilangkan madarat tersebut walau mungkin ya, ziarahnya tidak melalui orang, langsung kepada telepon saja. Artinya menanyakan keadaannya, bila ada kekurangan dibantu. Ya. Bila dirasa akan membuat madarat besar kepada anak-anak dan juga kepada kepada sang suami. Dan sudah nggak layak seorang tua kemudian menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, kemudian orang tua mencela laki-laki tersebut, dan kemudian menghina-hinakan dia. Karena tetap bagaimanapun juga menantu adalah suaminya anaknya. Sehingga celaan pada suami juga akan menyakitkan hati anaknya. Namun demikian keadaannya banyak orang tua yang tidak memahami hal tersebut. Maka sebagai seorang istri, hendaknya tidak mengunjungi orang tuanya kecuali dengan izin daripada sang suami. Dan sang suami bila melihat banyak madaratnya dengan mengunjungi mertua tersebut, maka dia boleh untuk melarang tidak menemui orang tua tersebut. Namun bukan berarti tidak ada di sana perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, tidak berdosa ibu berkunjung ke orang tua dengan izin suami tanpa membawa sobat dan anak Tidak masalah. Karena tidak harus sang suami kemudian juga mengunjungi uh, orang tua ibu ya kalau memang dirasa nanti akan menimbulkan permasalahan yang besar karena menghina itu perkara yang tidak boleh ada dalam Islam kata Allah yaskhar qaumun an qaumin ya? tidak boleh seorang satu kaum menghina kaum yang lainnya karena karena memang tidak bisa jadi yang di, yang dihinakan adalah yang lebih baik daripada yang menghinakan. Oleh karena itu, uh, cara masalah yang ibu sampaikan ini, ya, maka ibu sebagai anak dari keluarga yang kemudian meremehkan sang suami, hendaknya membuat opini yang bagus kepada mereka bahwa sebetulnya apa yang mereka pandang selama ini itu nggak benar. Bahwa anaknya bahagia dengan suami yang ada sekarang ini. Dan berusaha untuk memberikan kepada mereka dakwah ataupun ajakan-ajakan untuk mengenal ajaran yang benar ini. Karena tanpa adanya perubahan pada sang orang tua akan membuat juga susah bagi ibu Bayangkan bila kemudian sang suami sudah kecewa dan putus asa, kemudian tidak membolehkan lagi ke kemudian hari. Oleh karena itu, ya, sebaiknya dari sekarang mulai ada di sana upaya-upaya untuk memahamkan kepada orang tua bahwa apa yang mereka pahami tidak benar. Caranya dengan melihat apa sebab orang tua itu demikian tidak suka dengan suami. Kemudian setelah sebabnya, maka harus ada upaya untuk mengobatinya dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dan insya Allah Taala bila itu terjadi dan kita obat dengan baik dan benar, insya Allah akan baik dan akan membuat uh, keluarga lebih baik bila kemudian suami paham, saya juga menyadari, mertua menyadari, dan juga orang tua juga menyadari akan muncul di sana satu rumah tangga yang jelas anak-anak juga terjaga karena dengan ia kunjungan ke mbahnya, ke kakeknya yang yang apa dari pihak ibu dia dapatkan kebaikan di sana dan ketika ziarah ke kakeknya yang lebih jadi apa maka juga akan dapatkan eh, ke apa ke kebaikan yang ada di sana. Contohnya adalah eh, kisah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kalau melihat pada si ibunya maka ketemu dengan keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan di sana ada Abdullah bin Umar sebagai kakek ya sebagai saudara kakeknya beliau dan juga ketemu dengan pihak bapaknya adalah Abdul Malik bin Marwan kakeknya dia dari bapak, kakak adalah mulai menurut khalifah waktu itu. Sehingga jadi dua hal ini. Dia ketika dia ke sana kebaikan, ke sini kebaikan akan dibentuk anak tersebut. Sehingga perannya Abdullah bin Umar dalam membina Umar bin Abdul Aziz demikian besarnya. Sehingga akhirnya beliau menjadi khalifah yang penuh dengan zuhud dan memerintah dalam dua tahun saja sudah memberikan pengaruh besar pada kekhilafahan Bani Umayyah ketika itu. Oleh karena itu, perbaikilah hubungan itu dengan baik dan ini adalah tugas berat bagi ibu ya, untuk berusaha memperbaiki yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada ibu untuk mampu memperbaiki hal itu dan kita semua mendoakan dan ibu mendapatkan kebaikan dari semua itu Allah alam. Islam. Baik Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas nasihat dan jawabannya Berikut kami angkat kembali telepon yang selanjutnya Halo Halo Silakan Ibu Dewi di Bekasi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Begini Ustaz, suami saya kalau subuh itu susah banget sholat berjamaah ya Ustaz ya Dia seringnya nongkrong di kamar mandi gitu Ustaz ya Lama banget gitu gitu. Kalau misalnya subuh itu jarang-jarang dia bangun gitu selalu saya yang bangunin untuk sholat subuh itu Ustaz gitu terus apa namanya kalau di luar juga dia jarang sholat berjamaah Ustaz saya selalu menasehatinya kan tetapi belum ada hasilnya Ustaz itu bagaimana Ustaz mohon solusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Uh, sebetulnya kunci gagalnya ibu adalah pada ucapan ibu nggak pernah ada hasilnya. Jadi kunci gagalnya kita dalam usaha kita ya, berdakwah adalah ketika kita kan kok nggak ada hasil hasilnya. Sudah tahun-tahunan saya dakwahi kok nggak ada hasilnya juga. Ini adalah sumber kunci gagalnya dalam dakwah. Ya. Karena kita nggak sabar. Nabi Nuh alaihissalam dakwah seribu tahun kurang lima puluh tidak pernah ha, mengatakan kok mana hasilnya ya? kok nggak ada hasilnya ya ya sampai Allah katakan ya, yang beriman hanya yang sudah beriman baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk membuat kapal dan kemudian selamat. Nah, ini. Juga Nabi Shallallahu Alaihi ya, tidak pernah berputus asa ataupun tidak pernah uh, tergesa-gesa dengan mengatakan kok gak ada hasilnya ya, kok dakwah capek gak ada hasilnya ya. Ya, ini satu hal yang perlu di perlu dibenahi oleh kita semua bahwa hasil itu Allah yang akan memberikannya. Kita hanya tugasnya menjalankan dakwah tersebut. Suami itu kita dakwahi, kita ajak. Misalnya kalau suami punya permasalahan bangun tidur di WC lama, mungkin karena faktor fisik, ya, faktor fisik. Ya. Ada yang subhanallah kalau dia harus PAB itu cukup lama sehingga kalau bisa bangunkannya sebelum waktu subuh sehingga ketika jadi abi susah jadi abi masih bisa dapatkan komat dan sholat jam adi di masjid. Dan itu terus diucapkan dan disampaikan terus tanpa bosan-bosannya. Ya, bayangkan bila kita berdoa kepada Allah dengan doa, kemudian kita mengatakan sudah berdoa berkali-kali oh, ada hasilnya. Itu menjadi sebab istiqjal kata Rasulullah bahwa Allah menerima taubat menerima doa seorang hamba malam yustajil selama tidak dia itu istijal ya, tergesa-gesa dengan mengatakan qad da'utu qad da'utu walam yustajabti saya doa doa doa kok juga nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kunci gagalnya kunci tidak dikabulkannya doa kita adalah ketika kita mengatakan saya dah doa doa doa kok nggak ada juga Hah? hasilnya. Oleh karena itu, ya, kita dalam berjalan mengajak suami juga demikian, kita diperintahkan untuk mengajak amar nahi mungkar kepada sang suami. Minta sama Allah kemudahan untuk memberi hidayah kepada dia. Dan kita terus menjalankannya dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Saya bangunkan suami saya untuk salat subuh karena Allah perintahkan suami saya untuk salat subuh berjamaah saya akan tolong suami saya dengan membangunkan ia sholat subuh. Sehingga terus demikian. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memberikan ya, petunjuk kepada suami ibu sehingga tanpa dibangunkan pun akan bangun duluan dan akan tinggal di masjid sebelum ibu bangunkan dia sudah ke masjid duluan dan mungkin sebaliknya nanti bapak ini membangunkan ibu dalam hal ini. Jadi intinya kepada hadirin sekalian rahimakumullah bahwa kita dalam berdakwah tidak dituntut hasilnya. Kita diminta prosesnya jalankan terus. Dan mungkin hasil nanti ibu dapatkan pahala besar di akhirat ya walaupun mungkin dunia tidak dapatkan suami perubahan yang nyata namun ibu akan dapatkan pahala besar ya, dari dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang ibu lakukan di rumah tersebut. Ingatlah kita dalam beramal, dalam kita mendakwai suami bukan semata-mata ingin dapatkan ya, yang di dunia, tapi hasilnya kita bisa menerima dan kita bisa merasa bersyukur dan bersabar bila dapatkan hal-hal di masa akan datang tidak seperti yang kita harapkan tersebut. Karena kita dalam mendakwahinya semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita punya monoton, ya, tidak ada variasi dalam mendakwahinya, bisa dengan memperbaiki akidahnya karena orang bisa selalu berjamaah itu karena akidahnya juga akan baik. Kalau akidahnya baik, maka gampang untuk sholat subuh berjamaah. Karena dua sholat yang paling berat bagi munafikin adalah sholat subuh dan sholat asar. Oleh karena itu, harapan saya kepada ibu bersabarlah. Jangan hanya kan kok nggak berubah-ubah ya, jangan. Tapi terus usahakan. Kalau dengan demikian nggak berubah, maka buat cara lainnya yang mudah-mudahan bisa lebih efektif dalam hal ini. Ajak bicara suami tentang iman kepada Allah, ajak suami untuk bicara tentang bagaimana ia sebagai hamba Allah ya, yang diwajibkan ibadah kepada Allah dan ajak mereka untuk menjadi mengerti bahwa mereka punya kewajiban untuk belajar mengenal ajaran Rasulullah SAW dan mengenal juga pentingnya etikot yang benar terhadap Allah dan hari akhir. Karena tanpa ia memiliki pemahaman dan keyakinan kepada hari akhir yang benar akan susah untuk membuatnya dia senang beramal soleh. Oleh karena itu ajaklah dia untuk belajar kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal halam akhirat sampai ia beriman kepada hari akhir ia akan menjadikan ia menjadi hamba Allah yang berusaha beramal sebaik mungkin karena yakin akan dibalas di hari kiamat yang tidak ada manfaatnya harta dan anak kecuali hamba-hamba Allah yang datang dengan kalbun salim. Wallah alam biswab. Terima kasih Ustaz, Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan Dan kita akan beralih ke pesan singkat Pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kami akhiri di perjumpaan pagi hari ini Dan kami mohon nanti Ustaz memberikan ikhtitam Pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi Assalamualaikum Ana mau tanya Ustaz Suami Ana suka SMS-an sama perempuan yang menurutnya itu adik-adikannya Yang dia jadikan adik sebelum kita menikah Saya sering sakit hati jikalau membaca SMS-annya Tapi suami gak pernah mengerti dan yang mau saya tanyakan, apakah boleh suami saya berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang dianggap sebagai adiknya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Mohon nasihat. Ya, kalau kita secara hukum jelas nggak boleh. Hmm, karena dia bukan mahramnya. Akan tapi sekarang opini pada suami bahwa adik angkat itu adalah adik sendiri. Dan sebagai istri mestinya memahami bahwa di masyarakat Indonesia ini pemahaman adik angkat itu seperti adik kandung sendiri. Dan ini harus disampaikan, dijelaskan dengan baik sampai yakin akan hal tersebut. Afan Ustaz saya memotong Ustaz uh, yang dimaksud adik-adik ini bukan adik angkat tapi uh, sekedar dianggap adik aja Ustaz. Iya sama, ya. sama dengan adik angkat ya. Artinya adik kenal dulu kenal kemudian mungkin juga ada hubungan dulu mungkin orang tuanya atau mungkin juga dia ya. dulu kenal ada hal-hal yang yang baik yang dia apa utang oh, budi dan sebagainya aja menganggap sebagai adik adik angkatnya. Nah, ya. Bukan adik angkat maksudnya diangkat dari jadi jadi anak angkatnya bapaknya bukan. Ya. Jadi karena itu dianggap sebagai adik eh, angkatnya dia sehingga ia merasa dia adalah bagian daripada keluarga dia. Dan ini banyak di masyarakat Indonesia. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apapun, tapi ketika berhubungan kayak keluarga besar sendiri. Nah, di sini sebagai seorang istri memang wajar sakit hati, tapi ingat bahwa suami itu begitu tentu punya sebab, punya opini punya pengetahuan yang berbeda dengan yang kita miliki. Maka sebagai istri berusaha bagaimana menanamkan pada sang suami bahwa hanya bagaimanapun juga dekatnya sang adik tersebut kepada dia di masa lalu tidak boleh melanggar tuntunan syariat. Disampaikan kepada dia ini adalah bentuk kecemburuan karena cintanya yang besar bersama suami agar suami bisa kemudian menjadi hamba oleh yang soleh yang nanti bisa menjalankan dengan benar. Jadi kalau sang suami merasakan bagaimana hebatnya sang istri ketika menyampaikan yang hal tersebut dengan baik, kemudian juga uh, merasakan bahwa so membela dia untuk akhiratnya, siapa tahu membuat ia akhirnya mau belajar agama lagi dan kemudian bisa memahami itu sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena saya bisa memahami ini semua, kita dahulu sebelum kita mengenal Islam ini, orang lain, mungkin sahabat karib kita, mungkin dengan tetangga kita, bisa kita bermain sejak kecil, akan timbul seperti uh, hubungan yang tidak ada pemisah sama sekali. Artinya kita bebas kayak keluarga biasa dia ke rumah kita, masuk ke rumah, kita masuk rumah, itu sudah biasa, padahal berbahaya sekali. Setelah kita kenal agama Islam dengan baik, mengenal akidah yang benar, dan kemudian menjalankan syariat dengan benar, itu semua hilang. Ya, memang awalnya berat, tapi dengan kita yakin iman yang kita miliki, akhirnya kita bisa menyangka hal tersebut. Bahkan kadang-kadang untuk nggak salaman saja berat sekali. Ya, pernah kita nggak salaman, malah kejebuk oleh orang lain. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keadaan kita zaman dulu memang cukup demikian keadaannya. Hubungan di Indonesia subhanallah. Ya. Bebasnya orang berhubungan sehingga bukan mahram bukan apa sudah biasa pegang tangan sudah biasa salaman sudah biasa macam-macam sehingga ketika seorang kenal Islam nggak mau salaman dengan yang bukan mahramnya yang tidak mau yang wanita yang tidak mau salaman yang tidak mau disalami tersebut ya, mungkin juga jadi masalah bagi laki-laki. Ia akan aneh, kemudian malah akan megang dia dengan paksa. Apa tadi juga laki-laki yang biasa dulu biasa pegang, biasa salaman dan sebagainya macamnya, ketika ia nggak mau salaman, mungkin perempuannya kaget dan mungkin malah dipeluk sama perempuan tersebut. Ini terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, sebagai saksi harusnya arif dan bijaksana melihat dan kemudian mengajak suami untuk bicara baik-baik. Bahwa ternyata, ya enggak, itu sebetulnya bukan yakinlah bukan dengan sengaja tetapi terbawa oleh kebiasaan yang ada selama ini yang ia pahami benar dan benar padahal itu berbahaya dan salah. Jadi sabarlah dan berusahalah untuk memahamkan suami. Intinya sebenarnya adalah bahwa suami itu belum tahu maka diberitahu bagaimana supaya tahu dan yakin ia diberi ilmu agar kemudian ia meninggalkannya dengan tanpa ada uh, kesusahan dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat pada kaum muslimin sebagai penutup, kita harus menyadari bahwasanya masyarakat Indonesia ini sejak dulu ya itu sudah demikian keadaannya dan untuk merubahnya menjadi ideal membutuhkan perjuangan yang besar, membutuhkan satu uh, kesabaran yang mungkin super untuk kita semua bisa membimbing kaum muslimin, membimbing suami kita, membimbing istri kita menjadi kebaikan di masa akan datang. Ingatlah, kita hidup di zaman sekarang ini tidak sama dengan hidup di zaman dahulu dan bila kita berusaha untuk memperbaiki maka perlu juga melihat keadaannya ada sehingga nanti memberikan resepnya sesuai dengan keadaan dan penyakit yang ada. Dan ketika pas resepnya, maka akan jadi obat bagi dia dan bila tidak pas bisa jadi menambah parah penyakit yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu perlu kejelihan dan perlu tafakkur fiddin kepada kita semua baik kaum laki-laki para bapak, para suami, para pemuda maupun para ibu-ibu, para umahat dan juga para akhwat untuk banyak bertafakur fiddin dan jangan mengaji itu sebagai ajang untuk ngobrol dan ngerumpis saja. Pelajari Islam dengan benar sehingga muncul pemahaman yang benar dan akan membuat kita dewasa dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan dalam banyak hal yang itu dibutuhkan dalam waktu yang singkat dan kita harus lakukan. Demikian Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga khair atas segala perhatian.